ضلالة في النار إخواني في الدين عزني الله وإياكم segala puji bagi Allah senantiasa kita aturkan sebagai bentuk syukur kita kepada kepadanya yang telah banyak memberikan kita kenikmatan kenikmatan yang tak terhingga bila kita menghitungnya maka tentu kita tak akan mampu kenikmatan diantaranya kesehatan kenikmatan uh, waktu sekalipun dengan alat-alat yang canggih komputer tidak ada mampu. Ikhwan fiddin, azani Allah wa iyyakum. Dalam kesempatan ini kembali kita akan bahas tentang doa dan tata caranya, adab-adabnya, waktu-waktunya, dan dapat doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini sebagai kita pegangan yaitu at Ujian islamiyah li islahil fardi wal mujtama' yang ditulis oleh Muhammad bin Jamil Zainul kita uh, memasuki bab alladzina yustajabu du'a'uhum. Alladzina yustajabu du'a'uhum. Orang-orang yang dikabulkan doa mereka. Siapakah mereka orang-orang yang dikabulkan doa-doanya? Yang pertama Doa orang yang dalam keadaan terjepit Doa mutar Doa mutar Doanya orang-orang dalam keadaan kesulitan Dalam keadaan terjepit Dalam keadaan kesusahan Itulah di antara doa orang-orang yang akan tidak kalau sakit sabar berdoa. Dikala tertimpa bencana sabar berdoa. Dikala dikepung oleh musuh terjepit berdoa. Allah Subhanahu wa taala berfirman أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعله خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن ataukah ataukah man siapa maksudnya Allah ataukah Allah yang mengabulkan yang mengabulkan al-muttarra orang-orang yang berdoa ataukah Allah yang akan mengabulkan doanya orang yang dalam keadaan kesulitan idza ketika dia berdoa kepadanya. si usua dan menyingkap, membuka, menyelesaikan asu kejelekan. Wajaj'alukum dan menjadikan kalian khulafa al pemimpin pemimpin muka bumi. Allahumma Allah Adakah ilah Maha Allah yang sepadan dengan Allah. Qalilan ma tadakkarun. Sedikit sekali kalian ingat apa hal itu. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Di sini ada aman. Am ini sebenarnya itu huruf ini apa? Atau ya biasanya dia jatuh setelah huruf istighfar. a a itu biasa setelah itu pasti a kalau tidak ada a a ini huruf istighfar, maksudnya pertanyaan seperti hal ini hal hal hal man tapi ini kalau a itu pasti bergandengkan dengan a apakah apakah si hadir ataukah tidak Hal yang dulu Muhammad am la Pasti ada am. Nah ini a-nya dihilangkan dalam firman Allah ini surah An-Naml ya. Surah An-Naml surah yang kedua 27. Surah An-Naml surah 27 ayat 62. Situ tidak ada huruf a-nya. Langsung a ya Maknanya bal, ya. Maknanya itu bal, bahkan bahkan Allah lah zat yang mengabulkan doa orang yang dalam keadaan terjepit tidak da'ahu ketika orang itu berdoa kepadanya jadi dikala apapun kondisi bagaimanapun maka tetaplah kita berdoa. Ini bisa kita tarik kesimpulan Orang yang terkena musibah Atau orang yang dalam kesulitan rezeki umpamanya Atau yang sakit Pasti ada endingnya Ketidakmampuan orang tersebut dalam menghadapinya Kelimanya sebenarnya. Hari nah, dalam keadaan terjepit namanya. Dalam keadaan sudah kesulitan, tidak ada makhluk yang tidak ada jalan keluar. Seperti kondisi seperti ini berdoa kepada Allah. Maka pastilah Allah akan mengabulkannya. Allah pasti akan mengabulkannya. Allah akan cinta selesaikan asu kejelekan yang menimpanya kejelekan apapun itu pasti fakir tak kunjung selesai kefakirannya sudah berusaha kerja sana cari kerja sana ada lowongan kerjanya coba ternyata masih ada jalan buntu tak kunjung bisa menyelesaikan kefakirannya Memang rezeki itu tangan Allah. Allah memberikan kepada siapapun yang dia dikehendaki. Maka kalau menginginkannya harus berdoa kepada Allah dengan bersabar. Wajib'alukum dan Allah jadikan kalian itu khulafah pemimpin-pemimpin wakil-wakil di muka bumi ini. Ailah ma'amun, apakah ada ilah bersama Allah yang sebanding, yang setara, yang berhak disembah? Kalau il, ilah pada hakikatnya banyak. Tuhan pada hakikatnya banyak. Iya kan? Kita tidak menafikan. Setiap agama-agama yang ada di muka bumi ini pasti mereka memiliki Tuhan. Bukankah demikian? Para Kristen punya Tuhan, Yahudi punya Tuhan, Konghucu punya Tuhan, Hindu Buddha punya Tuhan. Akan tetapi Tuhan yang setara dengan Allah maka jelas tidak ada. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. makan dan kerut sedikit sekali kalian mengerti, kalian ingat akan hal itu. Bahwasanya tidak ada Tuhan yang berat disembah selain Allah. Tidak ada Tuhan yang setara dengan Allah. Tapi kita ini seakan-akan sadar tapi pada akhirnya tidak sadar. Bagaimana tidak? Keyakinan kita ketika kondisi-kondisi seperti itu dalam keadaan sulit kita lupa bahwa bahwasanya Allah mampu mengakhiri segala kesulitan yang ada pada diri kita. Seberat apapun penderitaan kita, seberat apapun sakit kita, seberat apapun tidak taubat ada obat bagi Allah. Mudah tanpa obat Allah sembuhkan. Siapapun yang Allah kehendaki. Nah ini harus kita yakini. Karena keyakinan ini ya maka menurut saya 100% daripada suatu pengambilan doa atau kesembuhan daripada kita. Sabar, yakin, otomatis orang yakin itu penuh dengan kesabaran. Doanya orang motori orang yang terjepit, yang terpaksa, yang dipaksa. Kondisi serba sulit dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surah An-Naml surah yang ke-27 ayat 62. Itu yang pertama. Yang kedua, Doanya orang yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doaul maqlubi, doanya orang yang terdolimi mutlak secara mutlak, menyeluruh, berarti tanpa dipilah-pilah, berarti tanpa perbedaan. Siapapun dia yang terdolimi maka waspada kita. Doanya terkabulkan. Walau kana kafiran aw fajiran. Sekalipun walau kana fajiran, sekalipun dia orang kafir ataupun dia orang yang fajir. Fajir ya. Apa sih fajir? Dia pelaku-pelaku perbuatan dosa seperti berzina, cabul, sombong, tukang sihir, tuntut dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang pelaku kemaksiatan, pendusta, itulah fajir. Muslim tapi fajir. Kenapa? Dia muslim tapi berzina. Ada kan? Ngomongnya masih cabul. Suka melakukan perbuatan maksiat. Berdusta. Ada tanda-tanda kemunafikan. Walau sekalipun mereka fajir atau kafir, selama statusnya madlum terdolimi pada doanya tanpa hijab. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, maka harus waspada. Ittaku da'watal madlu Takutlah kalian Jagalah kalian Dari da'watal madlu Doanya orang yang terdolimi fa innaha tuhmalu 'ala al-ghamam maka sesungguhnya doa orang yang terzalimi ini dibawa 'ala al-ghamam di atas awan terangkat derajatnya diangkat ke langit dakwanya madlum doanya orang yang terzalimi yaqulullahu ta'ala berfirman Allah taala dalam hadis qudsi wa izzati wa jalali dan demi keagunganku dan ketinggianku la ansuran nabi bayangkan dalam tauhid yang tauhid sungguh aku akan menolongmu la ansuran nabi sungguh aku akan menolong kamu jadi anti ini dak dakwah tadi dakwah itu apa kata gantinya itu kembalinya ke muannas anti la ansurunna nun sakila tauhid ya nun tauhid bisa asakila nun tauhid yang punya bobot terhadap atas itu sungguh benar-benar aku akan menolong kamu kamu walau ada ini walaupun telah lewat waktu, nah, maka doa ini yang kadang tidak langsung dikabulkan di dunia kadang ditabuhkan oleh Allah kadang dipanggilkan untuk apa sesuatu kebaikan yang lain yang terbaik untuk orang yang berdoa itu. Doanya yang sesuai yang diinginkan tidak dikabulkan, tapi diganti yang lebih baik oleh Allah atau disimpan kelak akan dipetik ketika apa di hari akhir. dakwanya orang mazlum. Jadi kita ini harus hati-hati kepada siapapun tidak sembarangan, tidak serampangan. Ada aturan dalam Islam, ada adab. Jangan kita pandang dia bukan muslim terus seenaknya kita. Serampangan, semau gue dengan alasan kafir halal hartanya halal caranya, tidak seperti itu. Buktinya doanya aja diterima. Iya. Selama bukan kafir hak, apa? Bukan mereka orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Kalau mereka memerangi kita perangi, kita bunuh tidak mengapa. Mereka mau mengadakan persiapan untuk menyerang kita. Sebelum mereka bersiap-siap, kita dahului untuk menyerang, menyergap, menggempur. Mereka belum siap siaga. Seperti itu tidak mengapa bukan kezaliman. Sebab belinya kata orang Jawa ya. Belum siap-siap kok tidak dahului? Ya kalau main permainan sepak bola atau pertandingan, tapi kalau perang siapa yang dulu ya sudah itu yang menang kan itu istilahnya secara teori mereka melakukan perjalanan dagang dikepung, dijarah tidak mengapa kalau memang mereka nya adalah musuh-musuh kaum muslimin memang mereka memusuhi kaum muslimin pada dasarnya mereka mendolimi kaum muslimin maka ya hal yang seperti demikian tidak mengapa tapi kalau tidak kalau kafir muahad ya kafir dini yang ada perjanjian dengan negara Islam yang dilindungi oleh negara maka haram kita untuk melakukan uh, pembunuhan terhadap mereka penistaan terhadap mereka, penindasan terhadap mereka haram. Wajib bagi kita melindungi. Wajib. Bahkan barang siapa membunuh mereka kata Rasulullah tidak akan mencium bau surga yang mana bau surga ini bisa dicium secara 40 tahun bayangkan membunuh kafir satu orang kafir Bukan ini gitu, bentuk kezaliman yang zalim? Makanya doa mereka yang terzolimi orang-orang yang tidak bukan kafir harbi yang mengadakan permusuhan dengan kaum muslimin doanya mereka itu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala Ikhwan fiddin, azani Allah wa iyyakum. Allah tegaskan dengan tambahan lafaz huruf tauhid. Berarti sungguh-sungguh benar-benar Allah akan menolong. Maka waspadalah bagi kita. Jangan sembarang berbuat zolim lebih-lebih terhadap saudara kita selama sesama muslim. Zolim yang banyak pegawai tidak kita gaji pada waktunya bentuk kezaliman kita bully bentuk kezaliman kita caci di hadapan umum bentuk kezaliman kita hinakan dia bentuk kezaliman tidak kita hargai bentuk kezaliman tidak kita bayar hutangnya bentuk kezaliman punya hutang tidak dibayar-bayar zalim Doanya oleh makhluk terkabulkan. Sedih menanti dibayarnya hutang. Tidak pun terbayar. Bahkan yang berhutang, yang punya hutang malah kabur kalau bertemu. Ini kenyataan ya. Nyata. Bahkan sebelum dia berhutang itu seakan-akan waliul hamil ya teman karib luar biasa akan tetapi ketika sudah pinjam uang setelah itu rendah retak bagaikan musuh tak tegur sapa yang punya utang tidak mau nyapa ini perlu kita introspeksi diri ya waspada ini banyak tidak menutup kemungkinan di antara kaum muslimin orang-orang yang sudah mengaji masih terbelit dalam hati ini sosial ya yang perlu diperhatikan jangan diremehkan mati dibawa mati apa hutang ini dibawa mati Iya kan tergadekan tidak akan di apa tidak <clears throat> akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala terkatung-katung di alam baka tidak ditanya-tanya oleh Allah Subhanahu wa taala tidak tahu nasibnya di alam bahasa apa sebabnya hutan hutan berbuat doliman maka waspada kalau ada antara saudara kita punya hutan walaupun sedikit lebih lebih banyak segera selesaikan itu hak saudara kita yang harus segera kita tunaikan dan hal-hal yang lainnya dan itu bentuk pengeriman yang mungkin kita tidak merasakan Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang doanya orang yang didolimi. Ittaqu da'watal madlu, Takutlah kalian jagalah kalian, peliharalah diri kalian dari doanya orang-orang yang terzolimi. Ketahuilah, fa innaha tas'adu ila sama. Doanya orang yang terzolimi itu naik ke langit. Ka'annaha syaratun. Ka'an Dia bagaikan bara api Jadi diibaratkan doanya orang ini itu Bagaikan, bagaikan bara api Syarat Berarti panas ya kan? Yang perlu kita waspada Bertambah banyak kezaliman kita berarti bertambah banyak bara api yang kita Pukulkan Sahihul hadisnya sahih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kembali agar waspada terhadap penzoliman terhadap seseorang. Ittaqu da'watal madlum. Takwalah kalian terhadap doanya orang madlum. Ya ittaqullah. Kita diperintahkan untuk takwa kepada Allah juga kita diperintahkan untuk takwa kepada siapa? Kepada doanya orang madlum. Takwa, takwa itu ya aslinya asal dasar apa asal katanya wakoya kifaya dan menjaga. Takwa ya tapi takwa <clears throat> memelihara diri. Memelihara diri dari apa? atau membentengi diri dari apa? Dari marah bahaya, dari ancaman. Memelihara diri terhadap Allah, yakni menjaga aturan-aturan Allah. Memelihara diri dari dakwahnya orang yang makhluk, maka waspada jangan sampai berbuat dolim. kafiran sekalipun dia orang kafir. Nah, ini jelas Kan hati-hati. Iya. ngobong sana, ngobong sini itu dolim. Hati-hati. Tidak ada apa-apa hukum. Hotel dihukum. Padahal di dalamnya ada kaum muslimin juga kan. Iya kan? Sapaknya kaum muslimin, pegawai-pegawainya banyak kaum muslimin hanya hanya hanya dikarenakan gedungnya terus beberapa orang ada orang kafir saya nanya di bawah sekalipun kafir ini ada apa aturan-aturannya. takdirnya bagaimana yang kita diperintahkan untuk mengebom, untuk membunuh. Ya kan? Ada perinciannya. Tidak seenaknya setiap orang kafir halal hartanya, halal darahnya. Tak perlu kita hormati. Kalau begitu percuma dakwah. Ya, percuma diutus Rasulullah. Kepada siapa Rasulullah diutus? Kepada siapa? Kepada orang kafir apa kepada orang muslim? Kepada orang yang sudah memurnikan ibadah kepada Allah. Jelas jawaban kita kepada orang kafir. Kalau Rasulullah sikapnya seperti sikap orang-orang kita, ya yang tanpa adab, kasar, tanpa santun, bagaimana dakwah diterima? Bagaimana dakwah bisa sampai di tengah-tengah kita? Bagaimana kita bisa memeluk is Islam? Adab yang baik, tata kerama, sopan santun sehingga dikenal kebaikannya dakwah diterima. Rasulullah 40 tahun ya belum berdakwah, belum diutus jadi rasul. Tidak pernah Rasulullah memusuhi orang-orang kafir. Tak pernah. Tidak ada perintah untuk membunuh mereka. Perintahnya Berdakwah. Maka kita waspada, ya, jangan seenaknya Dakwanya itu, doanya itu dikabulkan Allah. Sekalipun orang kafir dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia terdolim. Fa innahu laisa laisa dunaha hijabun kata Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya tidak ada antara doa itu hijabun penutup. Tidak ada tabir antara doa dengan Allah. Tidak ada pembatas. Berarti apa? Kemungkinan dikabulkan oleh Allah lebih besar. Ikhwan Fiddin Azadiyallah wa iyyakum Wa qala sallallahu alaihi wasallam Da'watul madlum mustajab Doanya orang yang terzolimi mustajab terkabulkan. Ini semua yang saya baca dari hadis-hadis ini riwayatnya paling tidak Hasan ya Hasan Sohi Sohi Sohi jadi tidak ada yang dhaif dihasankan disahihkan oleh Al Albani rahimahullah Da'watul madlum mustajabatun. Doanya orang ini mustajabatun. mustajabatul fajiran, Walau sekalipun orang itu fajir. Ya, sekalipun dia itu berzina umpamanya. Jangan mentang-mentang sok suci mengejek seorang pelacur di depan umum sehingga dia menjadi malu terhina Allah. Nah seperti itu pun memang juga dapat buat apa wajib. Yang ada bagi kita terhadap orang wajib juga memberikan nasihat. Memberikan nasihat. Bukan ranah kita, bukan tugas kita memberikan hukuman kepada dia sekalipun berzina. Siapa yang berhak memberikan hukuman terhadap berzina, pembunuh, tukang sihir? Siapa? Penguasa, bukan kita. Kewajiban kita sudah berikan nasihat, menyadarkan. Itu tugas kita kepada siapapun, sekalipun kepada orang Fahujuruhu ala nafsi Seandainya dia itu fajir Atau kafir Maka kefajirannya itu untuk dirinya sendiri Bukan untuk kita Bukan untuk orang lain Kefajirannya untuk dirinya sendiri Tapi doanya ketika tidak berita. Subhanallah Alhamdulillah, bihamdika asyhadu Oh. Kemudian sekarang adalah doa da'watus sha'im wal musafir wal walid. Doanya orang yang berpuasa. Doanya orang musafir yang sedang melaksanakan bepergian. Perjalanan jauh. Doanya walid orang tua. Allah sallallahu alaihi wasallam Salatu da'watin mustajabatun Tiga doa Mustajabatun Yang pasti terkabulkan Yang pertama da'watus sa'im Doanya orang berpuasa <clears throat> Ketika dia melaksanakan puasa Mulai sahur hingga uh, berbuka maka doa-doanya itu mustajab. Wadah wadul madlum, doanya orang yang tertolimi. Wadah wadul musafir, doanya orang yang melaksanakan berbagai jauh. Nah, safar ini kesepakatan ulama itu sekitar 80 kilo. Itu baru dikatakan safar. Tapi ini pun masih ada perbedaan. Ada yang mengatakan urufnya, ya kebiasaan. Kalau orang kita uh, mungkin jarak sekitar serah apa 40 mungkin sini dari sini ke Mojokerto sudah dikatakan safar kalau memang sudah biasa seperti itu ya mungkin tidak mengapa bisa dikatakan musafir Intinya safar. Doanya orang safar ini mustajab. Ya. Maka safar ini harus kita iringi dengan hal-hal yang positif tentunya supaya terkabulkan. Kalau ternyata dalam safar ada apa kemungkaran kemaksiatan ya bagaimana bisa terkabulkan otomatis safar Tujuannya apa? Berdakwah. Safar, silaturahmi. Wah, masya Allah luar biasa. Silaturahmi, menyambung tali persaudaraan, tali rahim, ya. Silaturahmi ini tali rahim yang disambung, bukan teman, bukan apa? Bukan saudara dikatakan silaturahim. Forum silaturahmi ini ternyata dalam forum itu siapa? alumni sekolah umpamanya yang tidak ada kaitannya dengan rahim maka itu istilah yang salah forum ukhuwah benar silaturahmi itu yang ada kaitan rahim saudara kandung saudara sepupu saudara dari kakek itu itu yang kalau kita sambung maka itu disebut silaturahmi safar ujiannya itu berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat melaksanakan puasa, berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam salatu da'awati mustajabatun. Tiga doa terkabulkan. La syakka hinna tidak diragukan lagi dalam tiga doa tersebut. Dakwatul walid, dakwatul musafir, dakwatul madlum. Dakwanya orang tua mendoakan anaknya. Dakwanya orang yang terdolimi dakwanya orang musafir. Maka maka dari itu jadi orang tua hati-hati dalam mendoakan anaknya. Sekalipun jengkel, ya waspada dari kejengkelan kita terhadap anak. Akhirnya terlontar suatu perkataan doa yang tidak baik bagi anak. Waspada, hati-hati. Orang tua harus bersabar. Doakan baik sekalipun anak ini kelakuannya buruk andai kata. Ya semisal contoh yang pernah terjadi, si, ya apa bisa kita jadikan ibroh. Imam besar Masjidil Haram, ya di era 90-an akhir 2000 siapa Abdurrahman Asudes Atamini bagaimana kelakuannya sebelumnya di saat dia apa usia kanak-kanak luar biasa kenakalannya ini perkataan ibunya tapi apa perkataan ibunya yang terlontar dari lisannya pergi kamu ke Masjidil Haram ya kamu jadi imam sudah jadi imam Masjidil Haram sana pergi sana Begitu tuh Bukan doa tapi perkataan baik. Jadi doa. Jadi sungguhan anak itu ketika besar menjadi imam luar biasa. Itulah yang harus terlontar. Bahkan mungkin di saat-saat seperti itu, di saat anak-anak nakal dan kita bersabar, terlontar keluar dari lisan kita ini kebaikan-kebaikan bagi anak, maka di saat itulah di antara doa-doa barangkali mustajab. Maka waspada, ya dalam mendoakan atau berucap atas untuk anaknya hendaknya yang baik-baik ditahan ketika mau terlontar terucap kata-kata kasar ditahan selanjutnya doa mukmin li akhihi bi ghaib ya doanya orang mukmin terhadap saudaranya di saat saudaranya ini tidak ada di hadapannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doaul mar'i al muslimi mustajabun. Doanya seseorang yang muslim itu terkabulkan di akhihi kepada saudaranya bidhoril ghaibi di saat saudaranya ini tidak ada di hadapan alias tidak tahu kalau dia itu didoakan. Kita mendoakan saudara kita tidak tahu dia. Allah ma'atihil afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah berikan keselamatan dia di dunia dan di akhirat. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbahu ala dini mendoakan baik yang hidup maupun yang sesudah mati. Inda ra'si malakun muwakkalun. Doa seorang muslim terkabulkan kepada saudaranya di saat saudaranya tidak ada di hadapannya. Goib di hadapannya Indah roksihi Di atas kepalanya orang muslim yang berdoa itu siapa? Malakun muakalun Malaikat yang di, dibebani oleh Allah Yang diembani oleh Allah Diwakilkan segala sesuatu oleh Allah kepadanya Kullama da'ali akhihi bi khairin Qala al setiap kali dia li akhihi doa kepada saudaranya qalal malaku. Berkata malaikat, amin. kabulkan ya Allah. Istajib ya Allah. Kabulkan ya Allah. Walaka mithli Dan bagi kamu siapa yang berdoa semisal yang demikian itu. Malaikat mengaku berdoa untuk yang kita doakan dan untuk yang mendoakan. Bagaimana kalau malaikat yang berdoa, malaikat yang mengamini, ya? malaikat or, apa makhluk yang tak pernah melakukan dosa sedikit pun, tak pernah melakukan kemaksiatan sedikit pun, imannya luar biasa 100% pada Allah, jelas dikabulkan. Maka jangan enggan-enggan untuk mendoakan saudara kita yang jauh dari kita agar kembali ke manhaj yang lurus menyimpang ya semua aja dari kampus ini kita doakan agar mandatnya ini sesuai benar-benar manfaat ahli sunnah jamaah sudah ini wah benci sama saya luar biasa dia tetangga luar biasa mencibirkan istilah saya menghinakan saya sudah doakan pahalanya luar biasa kelas